PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Kakang, Kakang Seta, lihat itu, Kakang Awu, oh, Kakang Awu tak sadarkan diri, oh, Kakang Awu. Kakak! Kakak! Oh, Bulan, lihatlah. Iblis itu pun memuntahkan darah segar. aku, aku akan mencoba menghabisi nyawanya segera. Iya, memang sejak tadi aku sudah berniat membunuh kalian. Hmm, hmm, bagus. Ayo, kemarilah anak muda. Iya. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, Sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak. Ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. <laughs> Mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, Bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih Pak, Procold, obat flu andalan, pasti sembuh. Wah, Betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur, cepat kerjanya dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokol memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya, produksi Kalbe Farma. Iblis serangkong, apa yang kau lakukan pada anak-anak itu, ha? Cucu-cucu <laughs> muridmu yang hebat itu hendak mempergunakan kesempatan untuk membunuhku pada saat aku sedang menyembuhkan luka dalamku. Hmm, anak-anak nakal, dengarlah jika kau masih saja tidak mendengar perintahku, aku akan memukul si Wanayasa gurumu sampai orang itu merangkak minta ampun padaku. Ah, tapi kek, iblis itu... Diam! Itu perintahku. Jangan tinggalkan tempat itu sebelum aku perintahkan. Dan jangan membuat gerakan apapun yang dapat menyusahkan gurumu itu. Hmm. Periksa dan rawat saudaramu yang luka ibu bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mulas diare datangnya mendadak. Bikin kita bingung nabrak-nabrak. Stop, stop dengan entro stop. Entro stop, pil stop trap obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan, stop trap Makanya makan sih makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan Entrostop. Produksi Kalbe Farma. Resep. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah, Kisah Sepasang, Anak Harimau. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita CC Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-45 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Bahar Mario sebagai Seta Keling, Kasdu Dewa sebagai Mamang Kuraya, Tisar Sponsen sebagai Jerangkong Hidup, Rio sebagai Purbaya, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Setakling yang tiba di padepokan menemukan mayat-mayat yang berserakan serta beberapa pondokan yang terbakar oleh ulah para perusuh yang dipimpin oleh Kisampar Angin dan kawan-kawan. Setelah mendengar cerita dari Raden Purbaya dan Cempaka, mereka kemudian berusaha untuk mencari saudara-saudara seperguruan di sekitar padepokan. Dan akhirnya, mereka menemukan jerangkong hidup yang sedang bertempur dengan Mamang Kuraya, kakek tua yang tidak dikenal. Mereka berenam berkesempatan untuk menyaksikan pertempuran dua tokoh angkatan puluhan tahun yang lalu. <laughs> Kau jangan mimpi, jerangkong. Lihatlah baik-baik batu kecil di atas tebing itu. Huh? Kakang, kakang, bukankah itu kincir metu? Huh. Tapi lihat kakang, gerak putar yang dilakukan kakek itu hanya bertumpu pada satu kaki. Oh, lihat, perhatikan baik-baik Mulan. Agaknya itu adalah kincir metu tingkatan tertinggi. iya. Yeah. <laughs> Kau lihat jerangkong. Aku telah membelah batu itu dengan halus. hmm, ya, ya, ya. Agaknya kau benar-benar telah menguasai dengan sempurna tingkatan terakhir dari kincir metu. Sambil tertawa terkekeh-kekeh, Mamang Kuraya melirik kepada keempat remaja dari padepokan Gua Larang yang saat itu sedang memperhatikan dengan tanda tanya yang besar. Kau lihat Wulan, serangan yang dilakukan tadi Putaran jari yang dibuatnya di udara menimbulkan angin serangan yang tajam dan berputar ke arah batu tadi. <laughs> ya, pertandingan pertama ini bisa dikatakan kita berimbang. Ayolah, kita lanjutkan dengan pertandingan kedua. Tunjukkan batas mana dan sejauh mana tempat yang harus kucapai dengan sekali lompat. <laughs> <laughs> Hmm. Kita melompat ke arah tebing di mana batu tadi berada. nah, <laughs> bagaimana? Apakah kau sanggup melompat sejauh tujuh tombak? Tapi dengan ketinggian tebing tiga tombak, Hah? Hmm, <laughs> setan tua licik. aku akan melakukan dan kali ini kau tidak mungkin dapat mengalahkanku. Hmm? <laughs> Kincir metumu kali ini pasti akan takluk. Lihatlah, kelawar saktiku ini. Oh. oh, apakah mungkin ada orang yang sanggup melompat sejauh tujuh tombak dan sekaligus melayang ke atas tebing setinggi tiga tombak? Oh, jurus itu tidak beda dengan yang dilakukan oleh pendeta Kirinda sana dan muridnya Rakusapala. Oh, lihat kakak. Oh, iya, wah. Tubuh dari jerangkong hidup kali ini tidak naik perlahan ke atas sebagaimana biasa, tapi naik melesat ke depan. Akan tetapi ketika daya luncuran dari kerak lelawar itu habis pada ketinggian dua tombak, kedua tangan jerangkong hidup yang dikembangkan itu dikibaskan ke bawah, dan tubuh kakek tinggi kurus yang berwajah menyeramkan itu bagaikan seekor burung naik ke atas. <laughs> Bagaimana lompatan kelelawar saktiku itu kuraya? Hmm? <laughs> Ayo, coba kau lakukan. Lompatlah ke atas ini. Oh, Adisaka, Awu, Bulan. Tidakkah kau dengar? Jerangkung hidup memanggil kakek jenggot itu Kuraya. Apakah tidak mungkin kakek itu adalah... Tidak, tidak mungkin kakang. Mamang Kuraya kakek guru. Menurut guru sudah meninggal. Kukira kakek itu bukanlah Mamang Kuraya. Uh, tapi, uh, menurut Eyang, Eyang menduga kakek itu adalah Mamang Kuraya gurunya. Ah, bagaimana mungkin Eyang guru menduga? Eyang eh, pasti mengenalnya jika melihat kakek itu. Uh, saat itu Eyang Resi tidak melihatnya. Eyang hanyalah melihat jurus yang saya mainkan yang diajarkan oleh kakek itu. Jurus gerbang dewata yang sempurnakannya. Lihat, kakek itu sudah akan bersiap untuk melompat. <laughs> Kau saksikanlah jerangkong. Mamang Kuraya kemudian meraih sepotong dahan kering. Kemudian kakek jenggot itu sambil tertawa terkekeh-kekeh membersihkan ranting-rantingnya. <laughs> Lihatlah jerangkong. Kemudian ia melemparkan dahan kering itu ke tanah dan ketika dahan itu terpental balik beberapa meter dari atas tanah, dipergunakan oleh Maman Kuraya untuk pijakannya. Hah? Kau curang Kuraya. Kau telah membuat kecurangan. Pertandingan ini akulah pemenangnya. Hei, mana bisa? Kecurangan mana yang sudah aku lakukan, ha? Aku tidak menginjak bumi seperti yang sudah kita sepakati. <laughs> Aku hanya memijak ranting yang sedang melayang di atas tanah. Hmm, iya, <laughs> memang aku sudah menduga. Kau pasti akan mempergunakan kelicikanmu dalam pertandingan ini. Maka untuk itulah, aku meminta pertandingan ketiga ini adalah mengadu tenaga, mengadu kekuatan secara langsung. Hmm. Ah, ya, ya, ya. Jika demikian baiklah. Baiklah, Cerangkong. Sebenarnya sayang sekali menikmati kemenangan jika kau terkapar mati. <laughs> Tidak mengapa. Hmm? Aku dapat menikmati kemenangan itu dengan caraku sendiri. Ayo, bersiaplah kau setan licik. Sambutlah seranganku ini. Ya! Kekuatan dua tokoh tua itu bertumbukan. Mamang Kuraya maupun Jerangkong Hidup masing-masing terpental ke belakang. Namun Jerangkong Hidup masih tetap berdiri setengah tombak dari tempatnya semula. Akan tetapi Mamang Kuraya berguling-guling sejauh dua tombak. <laughs> nah, Mamang Kuraya, kau lihat sendiri dan sudah kau rasakan sendiri bahwa aku memiliki satu tingkat kekuatan dibandingkan denganmu. Nah, Apakah kau tidak mau juga mengaku kalah? <laughs> Sedikit pun aku tidak mengalami kesulitan menerima pukulanmu, Jerangkong. <laughs> Bagaimana bisa kau katakan aku kalah denganmu? Hmm? <laughs> Jangan kau mimpi Jerangkong hidup. Hmm? baiklah, jika kau tidak mau mengaku kalah, rasakanlah pukulanku berikutnya. Ya! Yeah! Pertemuan kedua kekuatan berikutnya hampir tidak berbeda dengan semula. Bahkan, kini Maman Kurai terpental lebih jauh lagi. Akan tetapi sedikit pun kakek jenggot itu tidak menampakkan kesan terluka di wajahnya. <laughs> Kau lihat, pukulanmu sedikit pun tidak ada artinya padaku. Hmm? Ayo, mana lagi pukulan-pukulanmu yang terhebat, yang paling kau andalkan? <laughs> hmm, setan licik. Aku akan mengadu kekuatan sampai salah seorang di antara kita tergeletak mati di tempat ini. Hmm? Nah, ayo. Terimalah ini pukulanku berikutnya. Demikianlah, kedua pukulan bertumbukan hingga belasan kali. Jerangkong hidup mulai merasakannya. Sedangkan Mamang Kuraya yang selalu terlempar berguling-guling sedikit pun tidak mengalami penderitaan dalam. <laughs> Bagaimana Jerangkong? Apakah kini kau akan mengaku kalah? Hmm? Ah, hmm. hmm. tua, ayo katakan aji apa yang kau pergunakan itu. Hmm. Jika aku katakan, tentu kau akan lari terbirit-birit. Setan, apapun yang akan kau katakan, aji apapun yang akan kau sebutkan tidak akan membuatku gentar. Saat ini aku belum kalah kuraya. Hmm? <laughs> nah, dengarlah jerangkung. <laughs> Apakah kau pernah mendengar Haji Semadi Dewa Gila? Oh. Hmm? Eh, eh, se Semadi Dewa Gila? Iya. Setan, setan. Apakah kau mempergunakan ilmu itu? <laughs> Hmm? Kenapa kau terkejut? Hah? Kau takut? <laughs> larilah, larilah jika kau memang akan lari. Hmm? Aku tidak akan mengejarmu. tidak, <laughs> tidak mungkin. Tidak mungkin itu semadi dewa kila. Tidak mungkin. Hmm? Tidak mungkin kau bisa mendapatkannya dari orang itu. Hmm? <laughs> Aku telah berguru 20 tahun yang lalu padanya. Hmm? Apa? Hei, kau membohongi aku, Kuraya. Hah? 20 tahun yang lalu, Resi Sanata Dharma bersama-sama padaku. Dia menemaniku hingga lebih dari 16 tahun. Dan aku berhasil melarikan diri darinya. <laughs> Jika kau tidak mempercayainya, ya sudahlah, sudahlah. <laughs> yang jelas, Kini kau akan menghadapi semadi dewa gila dari Resi Sanata Dharma. Hmm. <laughs> aku tidak takut. 20 tahun yang lalu boleh dia mengalahkan aku. Tapi kini aku akan mencoba untuk memunahkan ilmunya. Hmm. Hup. <sighs> Ayo, bersiaplah. Sambutlah seranganku berikutnya Kuraya. Hmm. Kali ini kembali jerangkong hidup mengeluarkan ilmu kelelawar saktinya. Kedua tangan kanan kirinya bagaikan sayap kelelawar dikibas-kibaskan. Debu pasir dan batu-batu kecil bergulung-gulung di seputarnya. Dan kemudian jelangkung hidup melancarkan serangan dari dalam gulungan kabut debu dan pasir itu secara beruntun. Akan tetapi, secara diam-diam dan tanpa diketahui oleh Maman Kuraya, jelangkung hidup melancarkan serangan jarum-jarum beracun di antara angin pukulan yang melanda Maman Kuraya. Iya! Aduh, aduh, Sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda flu dan pilek, Alkohol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, alkohol obatnya. Produksi Kalbe Farma. <laughs> Bagaimana Jerangkong? Hmm? Apakah masih ada? Eh, oh, oh, kau berlaku curang Jerangkong. Hmm, kau menyerangku dengan jarum ini. Hmm, eh, tidak ada artinya Jerangkong. Ini ku kembalikan jarum beracunmu. Iya. Mamang yang mengerahkan tenaga murni dari Ajis Madi Dewa Gila. Seketika itu juga, jarum beracun yang bersarang di telapak tangannya segera keluar. Dan dengan gerak kilat, Mamang yang melempar jarum itu kembali ke arah jerangkong hidup. <laughs> Bagaimana jerangkong? Hmm? hmm? Bagaimana? Kau kau hebat Kuraya. Ayah, <laughs> hmm. agaknya hari ini aku kembali bertempur dengan Sanata Dharma. <laughs> Kau benar, Jerangkong. Itu adalah satu bagian dari semadi dewa gilanya Sanata Dharma. <laughs> Akan tetapi, keadaan kita satu-satu kuraya. Cobalah kau tarik napasmu dalam-dalam. Hmm. Kau akan dapat merasakan keadaanmu yang sesungguhnya. Hmm. Ayo. <laughs> Racun ular apiku agaknya sudah mulai bekerja, Kuraya. Hmm. <laughs> Sebentar lagi kau pun akan kehilangan seluruh tenagamu jika tidak disembuhkan dengan obat ini. <laughs> yeah. Mamang Kuraya yang menyadari bahaya yang sedang mengancam, segera saja duduk bersila. Kedua tangannya dengan jari terpentang ditempelkan pada bumi, sedangkan wajahnya dihadapkan jauh ke atas angkasa. Seluruh bagian tubuh nampak menegang, dan jerangkong hidup pun segera mempergunakan kesempatan itu untuk mengobati bagian dalam tubuhnya yang dirasakan terluka berat. Kakang, kita harus mempergunakan kesempatan ini untuk membunuh biang angkara murka. Ya, kita akan membalaskan sakit hati saudara-saudara kita yang terbunuh. Pasti kakek jerangkong itu menyerang kepada pokan kita bersama-sama dengan muridnya. Pendeta Girinda sana dan Raku Sapala. Uh, ah, tapi, tapi jerangkong hidup itu sedang terluka, Paman. Uh, jika kita harus menunggu hingga dia sembuh, guru dari Eyang Wanayasa pun yang telah menguasai kincir metu sampai tingkatan ke-10 kerepotan dibuatnya. Ayo Kakang, kita bersama-sama mencobanya. Kau mundurlah Purbaya. Mari Anisaka, Adi aku, dan kau ulang. Hup, hup. Iblis Mahasakti yang telah malang melintang sejak 25 tahun yang lalu sempat mendengar serangan dari empat remaja Gua Larang walaupun dalam keadaan semadi. Dan dengan hanya menggerakkan sebelah tangan, Iblis tua yang hampir tak tertandingi itu melemparkan empat tokoh sakti masa kini yang telah dikenal dengan nama Ning Sewu. Ah, kakang, kakang Seta, ah, lihat itu, kakang Awu, ah, kakang Awu tak sadarkan diri, kakang Awu, kakang. Kakak. Oh, Wulan, lihatlah. Iblis itu pun memuntahkan darah segar. aku, aku akan mencoba menghabisi nyawanya segera. Iya. iya. Memang sejak tadi aku sudah berniat membunuh kalian. Hmm. Hmm, <laughs> bagus. Ayo, kemarilah anak muda. Iya. Eh, iblis serangkong, apa yang kau lakukan pada anak-anak itu, ha? Cucu-cucu <laughs> muridmu yang hebat itu hendak mempergunakan kesempatan untuk membunuhku pada saat aku sedang menyembuhkan luka dalamku. Hmm. Anak-anak nakal, dengarlah. Jika kau masih saja tidak mendengar perintahku, aku akan memukul si Wanayasa gurumu sampai orang itu merangkak minta ampun padaku. Tapi kek, iblis itu... Diam! Itu perintahku. Jangan tinggalkan tempat itu sebelum aku perintahkan. Dan jangan membuat gerakan apapun yang dapat menyusahkan gurumu itu. Hmm? Periksa dan rawat saudaramu yang luka. Kakang Sita, Coba kau lihat keadaan Kakang Saka. Biar aku melihat keadaan Kakang Dambu Awu. Ah, dan koraden, coba kau carikan air. Baik, Bibi Wulan. Eh, Jerangkong hidup. Bagaimana keadaanmu kini? Hmm? Apakah kau sudah mengaku kalah padaku? <laughs> bagaimana aku mengaku kalah padamu yang sudah terluka seperti itu. <laughs> Kau membuatku seperti ini dengan cara yang licik. Hmm? Kau menyerangku dengan jarum beracun dalam adu tenaga. <laughs> Jika saja aku bertempur denganmu, tentu aku tidak akan berbuat curang. Tapi kau mempergunakan ilmu pendeta itu. <laughs> Rupanya kau takut sekali bertemu dengan pendeta itu, hmm? hmm. <laughs> Aku pasti jika demikian, kau melarikan diri dari amatan pendeta itu. <laughs> kau masih belum dibebaskan olehnya. Hmm. Pantas, pantas saja kau sempat mempunyai murid, tapi kau tidak berani menampakkan diri di dunia kependekaran Jawa dan Pasundan ini. <laughs> Sekarang kau berani muncul. Apakah pendeta itu sudah mampus? Hah? <laughs> Hmm? ya, kau kira pasti demikian. Hah, jerangkong, jika aku menghadapimu tanpa mempergunakan jurus dari pendeta itu, apakah kau masih berani meneruskan pertanian ini? <laughs> Setan licik, aku pasti dapat mengalahkanmu jika kau tidak mempergunakan jurus itu. Jurus-jurus dari pendeta itu. Ayo, Mari kita lanjutkan pertempuran ini sampai salah seorang dari kita mengaku kalah. <laughs> Ayo. Bagaimana mungkin kita dapat menikmati pertempuran dengan tenaga yang sudah semakin lemah seperti ini, Jerangkong? Hmm? <laughs> Masih banyak jurus-jurusku yang hebat yang ingin kutampilkan yang akan membuatmu jatuh bangun. Hmm. Untuk itu, sebaiknya janganlah kita lakukan dengan cara biasa. Kita akan mati sebelum puas menikmati pertempuran ini. Loh, Jeng Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Jeng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat flu andalan. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera prokol sirup. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Rokok sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol, obat flu andalan. Prokol sirup, produksi Kalbi Farma. Terangkung tersentak mendengar usul dari Mamang Puraya. Iblis Sakti ini kelihatan bingung dan tidak mengerti maksud Mamang Puraya. Nang pendengar sekalian, cara apa lagi yang akan diajukan oleh Mamang Puraya? Dan bagaimanakah nasib dari Raden Purbaya, Cempaka, Raden Setakling, dan ketiga saudaranya? Untuk mengetahui jawabannya, Ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.